Ya, mohon ampun kepada Allah buat orang yang kalau dia buka puasa ngajak orang buka ada di sisinya satu dua atau beberapa orang yang yang berbuka bersama dia maknanya dia dia modalin dia kasih orang buka puasa ya. berapa yang diajak buka puasa lima dia dapat lima puasa tu ya puluh ya sepuluh ya. wa akhraja Ahmad wa Muslim an Abi Ayyub Ayyubah dan mengeluarkan Ahmad dan Muslim dari Abi Ayyub Man shana Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal karena kasaumid dar. Siapa orang yang puasa Ramadan lalu diiringi enam hari puasa Syawal. Mulai tanggal 2 ya. Karena adalah ia puasanya itu adalah puasanya itu kasau dahr seperti puasa setahun. Ya. Wa Tabrani an Umar radhiyallahu anhu. Salah ya. Benar. Wa an Umar an Umar radhiyallahu anhu man sama Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min zunubihi ka Kalau daripada Umar meriwayatkan hadis. Siapa orang yang puasa Ramadan lalu diiringi dengan enam hari puasa Syawal. Luar dosanya dari dirinya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Berarti bersih banget. Karena Allah yang melihat sunnahnya, tetapi eh, kegemaran kita, semangat kita di dalam di dalam melaksanakan sunnah. Ya. Karena orang kalau ada himmah untuk melaksanakan sunnah, Allah hargai itu himmahnya. Kalau yang wajib memang tentu ya. Tapi yang sunnah ya. Makanya berapa banyak orang yang mendapat keberkahan di dalam ilmu, di dalam kehidupan, di dalam harta benda karena mengamalkan yang sunnah. Tapi yang wajib dengan tinggalin. Tetap. Ya. Nah, di antaranya puasa sunnah. Ya. Setegak Apa aja yang sunnah? Tiba sholat. Sholat-sholat sunnah. Sepaling Allah sepaling abdal sholat sunnah setelah sholat wajib dia mulai walau rokaat walaupun dua rokaat yang disebut eh, sholat malam di jauh lain sehingga dua rokaat saja sudah tidak dapat semula karena enggak bosan wa muqarrabatun itu, rabbikum jadi dia berdarahnya orang saleh tagarrub kepada Tuhan yang wa manhatun ala ismi dan mencegah anil ismi daripada dosa. Itu solat. Wa madrada budda ala jismi dan sebagai pengusir pengusir itu namanya penyakit ya, dari jasad orang udah diponis sama dokter gak bakal sembuh penyakitnya eh disembah yang paling sembuh karena di antara keistimewaan sholat malam itu ngilangin penyakit di antaranya. Ya. Alhamdulillah anak sembuh berkat sholat malam. Terus masih sholat, udah enggak sekarang. Udah sembuh. Udah sembuh. Itu sholat dua rakaat yang eh, namanya? sebut tahajud. Ya. Kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali itu. Ya, Ramadan. Iya Ramadan. Tahun kali kagak juga ya Allah. belajar bilang mati. Mati aja loh. وأخرج مسلم عن أبي قتادة أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين adalah puasa hari Arafah itu dari Muslim. Muslim mengeluarkan hadis dari Abi Qatadah bahwasanya puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ya itu menebur dosa dua tahun. sanatin dia, wa sanatin aja. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Jadi nggak usah kita yang setahun lalu itu dimaafin sama Allah. Yang satu tahun ke depan diampuni juga. yakni diberikan taufik untuk taubat atau dicegah sama Allah nggak maksiat selama setahun gara-gara puasa Arafah Kalaupun dia maksiat, dia pasti diberikan taufik untuk menyesal, untuk taubat. Boleh gak iringin sama tarwiyah? Boleh, apa-apa. Ini tanggal 8 puasa, tanggal 9 puasa. Tetapi nggak mau akadah dia tuh. Yang 8 nggak mau akadah, boleh puasa. Boleh kagak? Jangan 8 puasa, 9 kagak. Terbalik nyungsang. Ada orang puasa taruyah tuh Arafah kagak. Terbalik, mendingan taruyahnya jangan. Arafah. Dua-duanya gimana? Bagus. Ya. Wa Abu Sa'id ابن عمر Umar radhiyallahu anhuma man shoma يوم عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما amat ya. dari Ibnu Umar Semoga Allah reda kepada keduanya Siapa orang yang puasa Arafah Yang boleh baginya apa yang lalu daripada dosanya Dan apa yang akhir daripada dosanya Yang lalu dan yang akhir akan datang Wal Baihaqi 'an al-Fudail bin Ayyad من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة Ghufira lahu min Arafah ila Arafah. Bayhaqi dari Mubail siapa orang yang memelihara, menjaga lidahnya, pendengarannya, penglihatannya daripada maksiat di hari Arafah diampuni ya baginya dosanya dari mulai Arafah dia dia tahan tuh sampai Arafah yang akan datang. Tahu juga. Wa akhraja bin Abi Syaibah an Abi Hurairah dan mengeluarkan Ibnu Abi Syaibah daripada Abi Hurairah Sumu yawma عاشوراء Huwa yawmu kanatil anbiya'u يصومونه fasumu Puasalah kalian pada hari Ashura Ulu Muharram Dia hari di mana para nabi berpuasa Jadi para nabi-nabi puasanya hari Ashura ada hari Asyura, ada hari Tasu'a. 9 Muharram, 10. Kalau Asyura, puasanya para Nabi Nabi. Sumu fasumu maka puasalah kalian pada hari Asyura. Ya. Mudah-mudahan dapat taufik baca hadis ini. Wa muslim An Abi Qatada su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yauma Asyura fagala yukaffiru sanatan madiyah. Nabi Qatada ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwayatkan ditanya Rasulullah oleh seseorang tentang puasa hari Asyura. Lalu Rasulullah menjawab, itu puasa menghapus atau melebur dosa setahun yang lalu hampir sama puasa itu wabillah wahuwa an ibni Abbas dan dia juga ya, muslim kalau oh, tadi dari Kota ada kalau ini dari Ibnu Abbas lain hmm? Lain ila بقيت إلى غادر لأصومن التاسعة لأصومن التاسعة Jikalau kata Rasulullah Demi jikalau masih hidup aku Sampai tahun yang akan datang misalnya aku puasa hari Tasu'a Rasulullah pernah ninggalin Asyura satu ketiga Nabi bilang, andai kata umurku sampai tahun depan, saya mau puasa Al-Quran. Buatnya hari tanggal 9 Oke, tanggal 10, tanggal 9 ya Rasulullah Ini berarti menunjukkan bahwa tanggal 9 Muharram juga disunahkan puasa. Wa akhraja Ahmad wa Turmuzi an Abi Dzar dan mengeluarkan Ahmad dan Turmuzi dari Abi Dzar. Man shoma salasata ayamin min kulli syahrin faqad shoma dahra kullu kullah. Siapa orang yang puasa tiga hari setiap bulan maka sungguh dia sama puasa setahun semuanya dari bulan Muharram deh ambil tanggal 13, 14, 15 Safar 13, 14, 15 itu disebut Yaumul Bait puasa Yaumul Bait puasa ya tengah bulan bulan kayak telur katanya ya bulannya kayak bulat ke bulan ini ribut B. laksana telur. Jadi ah. setiap bulan tuh 13, 14, 15 kecuali yaumul mutasyrik. Kalau yaumul mau lompatin 13 nya jangan. Ambil dari 14, 15, 16. Ya. Kalau Zulhijjah kan ada 11, 12, 13. Ya. Zulhijjah kan hari haram puasa itu. Di mana tuh ntar 13 nya di mana? Lompatin. Boleh di 14, boleh di 15 starnya. Boleh 14 Zulhijjah mulainya atau 15 Zul. Kalau mulai 14 berarti habisnya di 17 ya. 15, 16, 17. Ya umur itu. Berarti puasa banyak puasa sunnah ya. Banyak. Enggak beda sholat banyak sholat sunnah banyak ya. mau sholat apa aja aja Hah? Kalau udah bingung, bayang apaan udah bingung, udah semuanya hajat, udah duha, udah tuh, bayang aja dua rakaat. Ya, Jatuh Ya tuh mutlak, sunnah mutlak. Habis wudhu, ada sholat, masuk masjid, ada sholat. Mau jadi orang benar, ada sholatnya mau berbakti orang tua ada lagi sholatnya birrul walidain ya termalam ada lagi sholat ya oh, banyak banget di sebelah maghrib ada lagi sholat awabin ya. yang punya keinginan bayang sih keinginan pasti dong ya ada ya ada gak kemauan ibadah ada gak kemauan semua orang ibadah pasti ada kemauan. Kamu enggak, Billahi. Redo. Redon Allah. Itu kemauan. Kemauannya berarti redo. Kemauan juga. Tidak ada yang, tidak ada yang kosong. Kau bayang aja kosong sih. Pasti minimal yang paling tinggi dikatanya kemauannya maaf wajah harapnya ya atau wajah Allah dari keredoan oh ini baca Quran rajin banget, ada maunya nih, betul. Bebas bayang tunah, tuben banyak banget, ada maunya nih, betul. Ya, nggak salah ini betul, itu aja. Ya. Bayang yang ikhlas, jangan ada maunya, lalu bisa bayang ada maunya. Hah? Hmm, oh, Allah enggak, yang aneh ikhlas nyari ridho Allah tuh ridho Allah kemauan ini. Ya. Cuma paling tinggi tingkatan ke salat yang tidak ada kemauan melainkan ridho Allah itu yang paling tinggi tingkatan. Kalau yang nomor dua yang ada maunya yang lain selain ridho Allah. Samping ridho Allah pengen rezeki ini ngalir berkah itu. Makanya bayang duha. Cuman jangan lihat itu. Kalau niat itu lalu percaya duha jadi ngalirin rezeki bukan Allah nih, sholatnya ya musyrik. Jadi musyrik kopi nih, mirip kopi. Sama baca Quran gitu juga. Kalau yang di tiga Qurannya bukan Allah nih. Yang di tiga tim sholatnya yang bikin jadi ngalir rezeki bukan Allah. Ya sirik Tapi kalau sabak boleh. Sabab main duha supaya rezekinya niat itu Allah ambil rezeki boleh tapi ya, nggak sirik. Karena kalau kosong banget nggak mungkin. Kosong dari niat ya. ya ada niat apa? Wahuma dan keduanya juga Ahmad Turmuzi dari Ibnu Hibban Wahuma wa Ibnu Hibban dan keduanya dan Ibnu Hibban tiga orang ini. Anhu daripada Abi juga. Idza sumta min asy-syahri salasata salasata fasum salasa asyara salasa asyarata wa arba'a asyarata wa khamsa asyarata. Kalau kamu pengen puasa setiap bulan tiga hari, maka puasalah tanggal 13, 14, dan 15. Kecuali tadi Dul Hijjah. Karena 13 ada hari tasbih. Orang sekarang orang dulu bilang puasa muti. Puasa muti. Bukan puasa muti. Yaumul Beh. Ini puasa tengah bulan. Puasa Mufti hari bukanya pakai nasi putih doang. Kalau ada orang yang buka puasa main nasi putih aja gitu emang dia begitu doang Gak ada bukan lantaran ngamalin ilmu macam-macam boleh aja. Yang buka puasa main air aja boleh. Nah, puasa main air boleh ya? Nah enggak boleh buka puasa nggak homer nggak boleh. brandy. Wakal itu pahala. وطبراني عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صوم أيام من البيت Rasulullah nggak pernah ninggalin puasa hari baik tuh 13, 14, 15 setiap bulan. Fisabarin wala hadarin. Baik di dalam musafir maupun waktu lagi keluar tetap musafir dia puasa kalau kita jangan dihadir ya. eh jangan di musafir dihadir aja kan ya. yang wajib aja di kakak puasa di musafir bumbung bumbung bumbung buli kakak puasa lagi musafir bumbung buli kakak puasa Kalau mumpung nanti nggak bagus. Tapi kalau menghargai rukyah bagus. Kamu orang yang musafir, lalu dia ada kebolehan kosor jamaah. Yeah. Mana yang lebih abdul di puasa eh, tang, eh, sembayang tang atau sembayang jamaah kosor sembayang tergantung niat ini. Kalau niatnya menghargai rukyah Allah, menghargai apa itu? Tapi kalau niatnya mumpung, mumpung. Ya, mumpung. Mumpung boleh dua. Kalau boleh lagi mungkin dua juga. Yang begitu Abdullah tamu sih, Karena hatinya lebih gemer kepada dia. Ya. Kalau di jarak, jaraknya jarak besar ya, jarak masabah. Berapa jarak masabah? ada yang kata 96, ada yang kata 82, lain-lain. Walhasil 80 ke atas ya. Jarang masyarakat. Orang kalau udah niatnya dia mau keluar lebih dari 86 jangan di jangan di tanah jangan di kampungnya di kosong di jamak keluar dulu ya bukan keluar rumah bukan ya keluar rumah lagi keluar kampung Hah? Iya. Keluar dulu deh perbatasan. Kalau Hadramut itu lain wilayah aja keluar Dia tinggal di, di Jakarta, Jakarta Timur. Dia udah ke selatan, dia keluar wilayah. Oke, Habib Umar bilang kalau orang Jakarta Timur udah keluar ke Jakarta Barat boleh jamak. Lain Indonesia me Hadromo, Hadromo jauh jarak antara kalau Jakarta Selatan, Jakarta Timur dekat. Ada seorang jamaah tuh ngomong mana? Saya bilang Abu, Umar nggak tahu medannya Jakarta, nggak seperti di Habremo. Ntar orang Jakarta Timur yang di pinggiran rel kereta api itu tinggal nyebrang langsung. Gue di Selatan. Jadi sih nggak salah ngomong, yang nangkep yang nangkep Ya, yang nangkep. Di sana timur atau selatan ini jauh. Kalau kita nggak deh, kalau udah keluar wilayah Jakarta, kurang gitu. Kan. Udah masuk Bogor tuh, tentu masuk Bogor tuh. Di Bogor, di Bogor udah masuk belum? Tentu deh iya mau ke Bandung misalnya eh mau ke Sukabumi udah disentuh boleh cuman jangan jamaah ini kurang ya kurang ini. terusin di jalan kalau cuma bohong-bohong doang boleh ya. kan niat itu udah udah keluar jadi nggak mesti di Sukabumi jamaknya ya, di perjalanan bu keluar dulu syarat mana yang lebih yang mana yang lebih perlu dia tanya ikut yang kita tahu kalau anda terusin johor habis nih ah tarik aja deh asar eh johor asar asar dulu ya yang tahu sih kok ah keber terus sampai sono ke asar johor amin takhir aja yang penting lagi perjalanan niat takhir itu ya yeah. Stasiun naik kereta misalnya naik kereta ya, kan, belum keluar kan ada di stasiun kalau misalnya ke Jogja kan satu malam nanti kalau udah bergerak boleh kalau udah bergerak kap itu nih di atas kereta berarti Hah? berarti di atas kereta ya? enggak kalau udah mau pasti bergerak saya jamak di bandara jamak waktu umroh di bandara karena kita udah niat kejadian. Allah maha tahu. Kalau di kapal bayang ya Allah. Coba di kapal bayang model gimana yang mau tahu. Wudhunya susah, tayamu memang ada debu di kapal. Udah serba susah. Padahal Tapi sebetulnya kalau kita mau capek, bayangin di dapat asap, dapat Cuman pikirannya tapi solo pasti sampai jam 5. Belum ngantri. Ya. Di, di apa itu? Di bandara, cek paspor gini gini gini gini. Kelar-kelarin maghrib juga. Ya sampai jam 5. Hitung aja jam 1 ini terbang. 9 jam ya. Iya. Saat jam ya jam 12 dia terbang misalnya jam 12 lewat kerapat misalnya terbang kan tuh bayang di bandara tuh kalau kita bayang Johor doang ntar asarnya sono keburu kalau kita bisa berot-berot mendingan tarik etak di hitung jam satu jam dua belas terbang satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan jam sembilan eh sembilan sembilan malam kan hitungan Indonesia mundur berapa jam Haji Dahlan empat jam sembilan mundur empat berapa jam lima hitungannya asar masih ada di sono Ya, yeah. memang udah dihitung perjalanan ke Mekah tuh dihitung udah ya. di, di jadwalnya memang udah dihitung masuk waktu masuk waktu gitu. Cuman hitungan gitu keberot-berot pasti. Mbak, ada yang kata udah ya, di bandara aja, nggak balik. Gitu. Asal jangan muter-muter Jakarta aja jamaah. Ada yang gil yang mengatakan itu muter-muter Jakarta aja kosong. Terus ya, jalan-jalan Jakarta macet kosong agama. Jangan dipakai yang itu. Soalnya musafir itulah disebut musafir itu kenapa dibolehkan dia menjamah dan kosong? karena banyak masyarakat karena banyak masyarakat kecuali orang mukim sama halnya di bandara kita kosong atau di stasiun kereta kita jamah gitu karena kalau di kereta hitungan kita udah masyarakat Bayang di kereta gimana model. Udah, wah udah susah. Gak sempurna juga. Udah jamah gak sempurna. Bayang itu tuh, wudhunya belum tentu Belum lagi senggol sama orang. Ya, boleh nggak apa-apa tidak lah. Nyari yang terbaik. وأخرج أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa hari Senin dan Kamis, Arafah, Asyura, Tasu'ah, Yaumul Bay, Masuk lagi di puasa Senin Kamis. Ya. ada lagi puasa Rajab. Ya. Ada lagi puasa Muharram awal. Ada lagi puasa setiap uh, 10 10 awal. 10 awal Zulhijjah. Banyak. Dan orang jarang ngerjain itu 10 awal Zulhijjah. Ada yang ngerjain langsung di 8 9. Gawagala lalu Nabi bersabda. Walaupun. Oh, Bagilah ya Rasulullah lalu tanya ya Rasulullah. Innaka tasumul isnain wal khamisah. Kemudian kamu puasa Senin dan Kamis. Fakala inna yaumal isnain wal khamis ya eh, yaghfirullahu li kulli muslimin illa al-mutahajirain yaqulu da'huma hatta yastaliha Sesungguhnya puasa hari Senin dan Kamis Allah ampunin pada Senin dan Kamis itu bagi setiap orang Islam. Kecuali yang itu yang apa ya? Yang ribut ya. Yang lagi bertengkar dua orang Ya. Tinggalin keduanya itu. Ya, benar nggak? Nah, hingga damai, hingga dua-duanya damai. Kalau kita lihat ini lagi nih, apa? Ya? Syarahnya. Wa turmuzi anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra saum al-isnan wal khamisa وقال تعرض الأعمال فيهما فأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم Rasulullah bersangat-sangat ya taharra dia sungguh-sungguh puasa hari Senin dan Kamis giat namanya Lalu Rasulullah bersabda, diangkat amal-amal pada dua hari itu. Pada hari Senin dan hari lagi Tuhur. maka aku ingin, ingin bahwa diangkat amalku sedangkan saya lagi puasa. Wa rajatul Turmuzi wa Ibnu Majah anhu ma min ayamin ahabbu ila Allah ay ta'abbada lahu fiha min 'ashri dzil hijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil badr. Dan mengeluarkan Turmuzi wa Ibnu Majah daripadanya juga tuh. Dari siapa tadi? Hmm? Ibnu Majah. Turmuzi ya. Ma min ayamin tiadalah satu hari tiadalah daripada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah bahwa Allah disembah pada hari-hari itu daripada 10 awal Zulhijjah. Allah demen tuh 10 awal Zulhijjah diibadahin di situ. Puasa mana? Mengimbangi puasa setiap hari daripadanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, sampai puluh tuh. Ya, pada pertama Zulhijjah tadi sepuluh pertama. Mengimbangi setiap harinya itu puasa setahun. Berarti kalau 10, puluh tahun. Wajah mulai kulilanya minha dan sholat setiap malam daripadanya itu ngimbangin sholat Lailatul Qadar. Satu Lailatul Qadar, dua dua Lailatul Qadar, empat puluh. Wa Abu Dawud an Nabi Sallallahu kana yasumu tis'a Hijjah dan adalah Abu Daud bahwasanya Nabi SAW adalah puasa 9 Jil Hijjah Arafah. Wallahu a'lam. Cukup ya. Kalau puasa hari kelahiran gimana? Hah? Hari kelahiran. Kalau dia bersyukur, yang penting jangan jatuhnya jangan jatuhnya hari haram aja. Tapi jangan dijadiin dijadiin sunnah yang apa namanya dia tigotin gitu sebagai satu syariat jangan katanya ada hadis juga bilang namanya puasa Senin Kemis itu Senin karena kelahiran bu gitu iya kan Rasulullah oh, iya, maksudnya itu cuma muslim saja atau kalau orang mengikuti enggak enggak jadi ngikutin hari kelahiran Rasul bukan dia jadi sunnah hari kelahiran dia puasa jangan ya. Kalau dijadi itu jadi fitah ngerinya. Jadi dia mau bikin hukum. Tapi kalau rasa syukur di kepada Allah di sedekah, di HP, ya. Cuman dia menjalankan itu aja keberkahan hari lahir pas bulan-bulan yang memang ada perintahnya di situ. Tapi dia mesti tahu hari lahir bulan Arabnya itu. Supaya gak berbenturan pas hari itu hari haram tapi yang bagus mendingan dia sedekah. Karena nggak harus puasa yang sedekah dan lain sebagainya. Ada lagi? Thank you. Kalau memang Qadha itu kan lebih diutamakan daripada salat. Kalau orang dia memilih antara dia mengqadha, dia mengkodok salatnya setiap hari lima waktu, Amin dia pentingin sembahyang 50 rakaat. Kalau dia boleh pilih yang mana? Pilih yang kodok, kodok. Ya. Tetapi kalau dia kodok juga dia jadikan wirid 50 rakaat ya malam Masya Allah itu berarti orang termasuk orang saleh ya karena ada di antara ulama-ulama salaf ya orang-orang salafus saleh yang 500 rakaat ya malam ada yang 300 ada yang 200 ada yang 100 ada yang 50 ya. ada yang dua yang modal kita nih tapi setahun sekali Apa-apa deh. Tapi jangan jangan puas gitu. Sudah ya. Gak ada lagi yang nanya. Mumpung gratis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل ما كنت انا ونبينا من قبل لا اله الا الله لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسامع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف قال فأمرك أعصاك حسن الله نعم الجيل ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم العظيم اللهم اغننا من علمي وزينا من حلمي واكرمنا بالتقوى جهلنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين